Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Surat Saba ayat berapa? 10 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الرحمن الرحيم ولقد آل واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim Walakad ataina dan sungguh kami telah melimpahkan atau memberi Dauda kepada Nabi Daud minna langsung dari kami fadlan keutamaan kelebihan Allamu lam wa la mautiatun menguatkan liqasmin mahdhufin pada sumpah yang dibuang takdiruhu takdirnya wa izzatillahi dan demi kegagahan Allah wa jalalihi dan keagungan Allah laqad a'tayna sungguh kami telah memberi Daud pada Nabi Daud minna dari kami fadlan aziman keutamaan yang besar wasi'an yang luas layu yuqaddaru yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia qala mufassirun Al-Fadlu yang dimaksud dengan Al-Fadlu keutamaan itu wa adalah an-nubuwatu kenabian Wazaburu dan kitab Zabur Wataskirul jibali dan menundukkan gunung Watairi dan menundukkan burung-burung Wa wal awal inatil hadiri dan e, melemahkan atau mencairkan al hadir besi wa ta'limihi dan mengajarkan Nabi Daud sunadul untuk membuat baju besi baju perang ila Dalika dan yang lain sebagainya ya jibalu wahi gunung awibi bertasbihlah engkau ma'hu bersama dengan Nabi Daud wapoyo dan juga burung-burung ayo wakulna dan kami berfirman ya jibalu wahai gunung sabihi baca tasbihlah engkau ma'hu beserta Nabi Daud waraj'i dan ulang-ulangi terus oleh engkau atas biha tasbih itu Ida sabaha apabila Nabi Daud membaca tasbih wa kadalika demikian pula anta engkau ya tayur wahai burung-burung kolam Abbas kana tayur adalah burung-burung itu tersabihu ma'ahu membaca tasbih bersama Nabi Daud Ida sabaha apabila beliau membaca tasbih Wa kana idza qara'a apabila beliau membaca kitab Zabur lam tamqa dabatun tidaklah tetap binatang-binatang illa stama'at kecuali mendengar semua binatang likiraatihi akan bacaannya Nabi Daud wabakat dan semua binatang juga menangis libukaihi libukaihi karena menangisnya Nabi Daud wa dan kami cairkan lahu buat beliau buat Nabi Daud al hadida besi Aija'alna kami jadikan ala hadidah besi layinan menjadi cair, menjadi mudah dibentuk baina yadaihi di depannya hatta kana sehingga seolah-olah ada besi itu kal ajin seperti adonan adonan terigu atau roti ya qala qatada sakharallahu al hadid Allah menaklukkan besi fakana maka adalah beliau la yahtaju tidak membutuhkan ayu dikhilafu untuk memasukkan besi itu dalam pada api walayat ribuhu dan tidak perlu memukulnya bimit rekotin dengan al kukul wakana dan ada e, besi itu baina yadahi di hadapannya kasakmi wal ajin seperti adonan anik hendaknya engkau e, membuat atau mengerjakan sabiqatin baju-baju perang, baju-baju besi. A'imal minhu buatkan oleh engkau minhu dari besi itu aduru as-sabiqah, baju-baju perang yang sudah terbentuk allati taqil insana yang menjaga manusia syarrul harbi akan buruknya peperangan qal mufassir karena yaqudul hadida biyadihi beliau mengambil besi dengan tangannya fayasiru maka jadilah besi itu karena ajinun seperti adonan ya malu beliau mengerjakan Nabi Daud mengerjakan bi dengan adonan besi itu mayasya apa yang dikehendakinya wa yasta'ud dan dia juga membuat baju besi fi ba'di yaumin pada sebagian hari yusawi alfa dirhamin kira-kira harganya sekitar seribu dirham kuru maka beliau memakan mengkonsumsi dirinya dari hasil e, pekerjaannya itu waitu sedaku dan beliau bersedekah wassabiqatu dan sabiqat sifatun adalah sifat dimasufin mahzufin akan sifat yang dibuat takdiruhu duruan sabiqatin yaitu baju-baju besi yang pas ukurannya wa hiya kawamin kawamil yaitu baju-baju besi yang pas yang sempurna Allah tila tokoti yang tidak menutup bisa pemakainya hatta tafdul anu sehingga dia punya kelebihan darinya fajarwaha al ardi maka kemudian menggusurnya di atas bumi wa qaddir bisabdi dan buatlah ukuran yang tepat Ayah wa qaddir fi nasid duruh dan buatlah ukuran yang tepat di dalam membuat baju besi itu air tunasibu halaqatiha sejalan aturannya qala sawi ay ajal kula halaqatin musawiyatan jadikan setiap tenunan itu musawiyatan sama bi pada yang bagiannya dhayiqatan baik dalam sempitnya la tarqa fi fi minha as-samhu li tidak terlalu berat bagi pemakan wala tanqilu dan tidak memtaskolu dan tidak memberatkan hamiluha hamilah bagi yang membawanya waj'alil kulla dan jadikan semuanya binisbatin wahidah dengan satu nisbah satu aturan wa'malu dan berbuatlah engkau solihan amal soleh ayo wa'malu kerjakan oleh kamu sekalian ya ala Daud wahai keluarga Daud amalan solehan amal soleh wala tatakallu ala azyabikum dan kalian tidak boleh berpegang kepada kebesaran Bapak-Bapak kamu sekalian wajahi dan keagungannya ini semuanya kami bima segala suatu tak malu yang kalian kerjakan basirun maha mengetahui Sadaqallahul Azim Jamaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah Ayat ini berkaitan dengan kisah dua orang nabi yang juga banyak disebut di dalam Al-Quran yang memiliki berbagai macam mukjizat-mukjizat, kelebihan-kelebihan dibanding dengan nabi yang lain. Karena memang setiap nabi punya mukjizat yang khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi tersebut, yaitu Nabi Daud sebagai orang tua sebagai ayahnya dan yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Kita mengetahui Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah dua orang nabi yang membangun Masjid Al-Aqsa jadi kalau Masjid Haram itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian 40 tahun kemudian setelah membangun Masjid Haram, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun Masjid Aqsa yang menjadi kiblat kaum muslimin. Ya, sekarang masih berada di tangan-tangan orang-orang Yahudi yang harus terus-menerus diperjuangkan oleh kita karena memang itu adalah kiblat kaum muslimin ada tiga masjid yang utamakan dalam hadis dikatakan. Yang pertama adalah Masjid Haram, yang kedua Masjid Aqsa dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Madinah Madinatul Munawwarah yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang menarik adalah kalau kita melihat dari ketiga masjid ini ada dua tipe pembangunannya ya, e, landasan yang dibangunnya, yaitu Masjid Haram dan Masjid Aqsa itu dibangun oleh keluarga Nabi ya yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan kemudian Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Sedangkan Masjid Nabawi termasuk yang Masjid Kuba sebelumnya itu dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, jadi bukan dibangun oleh keluarga Nabi, tapi dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi ketika menjadi masjid dibangun oleh siapapun, apakah itu dibangun secara bersama-sama atau dibangun oleh keluarga maka statusnya harus berubah yaitu menjadi baitul kulli mukmin menjadi rumah tempat ibadah setiap orang yang beriman menjadi baitullah tidak boleh misalnya sebuah masjid dibangun oleh sebuah keluarga hanya khusus untuk keluarga itu ya kalau keluarganya sudah sholat dan dikunci rapat-rapat hanya dari keluarga keturunannya yang boleh sholat di situ tidak boleh tidak boleh masjid itu menjadi eksklusif ini contoh ya yang diberikan oleh para nabi dan rasul masjid haram adalah baitul kulli mukmin baitullah dibangun pun dibangun oleh nabi Ibrahim dengan nabi Ismail masjid Aqsa juga menjadi baitullah baitul kulli mukmin rumah setiap orang yang beriman walaupun dibangun oleh nabi Daud dengan nabi Sulaiman dan yang terakhir adalah Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena masjid itu harus terbuka, masjid itu harus terbuka. Orang bisa punya akses ke masjid itu setiap saat untuk melaksanakan ibadah. Karena memang masjid itu merupakan rumah, ya tempat ibadah orang-orang yang beriman kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, idza ra'aitu rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman kalau kalian melihat seseorang dia masuk ke masjid kemudian sholat kita tidak tahu siapa orang itu ya ada orang asing misalnya datang ke masjid kita kita tidak tahu siapa dia tapi kemudian dia sholat fashhadu lahu bil iman maka persaksikan oleh kalian bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman jadi salah satu indikator keimanan seseorang dia masuk ke masjid mencintai masjid ya jadi ketika orang masuk ke masjid dia sholat dia beribadah maka dia memiliki indikator keimanan bahkan dalam surat at-taubah ya ayat 18 bahwa orang yang suka memakmurkan masjid adalah orang yang pasti akan selalu dibimbing oleh Allah akan selalu mendapatkan hidayah ya akan selalu mendapatkan petunjuk dalam hidup akan istiqomah innama ya'muru Masjid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata zakat wa lam yakhsha Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin fa asa ulaika pasti orang-orang itu ay yakunu minal muhtadin akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi masjid itu tidak boleh eksklusif. Ya, masjid itu harus selalu terbuka. Ya, masjid itu harus menjadi milik umat Islam. Setiap orang Islam dia punya hak untuk memakmurkan masjid itu. Walaupun dibangun oleh sebuah organisasi, ya, walaupun dibangun oleh satu keluarga, tidak boleh hanya untuk kepentingan organisasi itu keluarga masjid kampus bisa dibangun ya oleh keluarga kampus tidak boleh setelah jadi masjid itu hanya untuk orang-orang kampus siapapun juga bisa melaksanakan ibadah di masjid itu kalau ada mesin yang eksklusif itu harus dicurigai. Ya, misalnya hanya kelompok anu yang boleh. Nah, itu harus dicurigai. Jangan-jangan kelompoknya memang berbeda dengan yang lain. Jadi sebenarnya keterbukaan mesin itu menjadi indikator utama dari sebuah gerakan itu apakah dia terbuka atau tidak. Ya, dengan mesinnya. Ketika di mesin itu tidak boleh yang lain kecuali hanya kelompoknya, yakin mesin itu ada sesuatu. Dan tidak boleh kan menurut aturan Islam. Yang namanya masjid adalah baitul kulli mu'min, baitul kulli muslim. Ya, menjadi rumah setiap orang yang muslim. Menjadi rumah setiap orang yang beriman. Ya, masjid tempat mempersatukan umat Islam. Tempat menyatukan hati. Di masjid membangun kekuatan. Ya, merupakan apa basic dari sebuah landasan dari sebuah masyarakat yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah ini kisah dari Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang Nabi Daud. Ya walaqad ataina Daud minna fadla. Dan sungguh Allah bersumpah kami telah memberi kepada Nabi Daud minna langsung dari kami fadla keutamaan. Jadi mukjizat ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya mukjizat itu tidak bisa dipelajari tidak bisa diusahakan, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri dari seseorang ke menjadi nabi dan rasul, dia memiliki mujizat. Walaqad ataina minna, makanya setelahnya walaqad ataina minna. Ya dan sungguh kami telah memberi minna dari kami fadlan keutamaan. Dan fadlan ini kan dalam tafsir di sini jelaskan berbagai hal anugerah kenabian, az-zabur, ya at-taskhir, jibal wa tuyur menundukkan gunung-gunung dan bunga apa eh, burung-burung binatang-binatang wahil wahilanatil hadij dan mencairkan besi-besi ya jadi ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud ya kepada Nabi Daud nah tentu eh, ini juga ada hikmah manfaatnya yang luar biasa ya biasanya mukjizat itu juga dikaitkan dengan Eh, kondisi dan situasi ketika itu. Ya, kenapa Nabi Isa mujizatnya misalnya dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan ketika itu. Karena ketika itu dunia apa pengobatan sudah luar biasa majunya, ya. Dan kemudian Nabi Isa memiliki mujizat yang berkaitan dengan itu. Ada dua penyakit ya yang tidak bisa disembuhkan ketika itu, yaitu eh, lepra dan kusta, ya Tutil al-akmah wal ab wal abros ya dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan ketika itu ya kemudian Allah memberikan mujizat kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan dua penyakit itu bahkan bukan sekedar bisa menyembuhkan dua penyakit tapi juga bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya jadi ini adalah uh, ya kemudian juga fadlah keutamaan ya jibalu awnibi ma'hu wa Ya jibal au wahai gunung ini bertasbihlah engkau. Jadi perintahkan bertasbih bersama dengan tasbihnya Nabi Daud. Demikian pula uh, Dan ketika Nabi Daud membaca tasbih, semua alam itu ikut membaca tasbih. Dan kita mengetahui sekarang pun juga begitu. Banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa bertasbih kepada Allah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Hanya kita walakin la tafqahuna tasbihahu ya tetapi kalian tidak mengerti tidak memahami tasbih-tasbih mereka itu tapi semua makhluk Allah itu bertasbih ya ada orang mengatakan kalau menjelang subuh itu ada ayam yang berkokok nah katanya itu sedang apa itu sedang bertasbih ya nah biasanya orang-orang mulai bangun atau menginginkan selimutnya ya jadi ini adalah menggambarkan semua makhluk itu adalah bertasbih kullun qad alima tasbihahu wa salatah. Ya, setiap makhluk itu adalah mereka punya cara tasbih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jibalu awdiri ma'u wa tayr. Walana al-hadid dan kemudian kami cairkan ya al-hadid besi yang keras itu tidak perlu pakai pandai besi ya tidak perlu dibakar ya di, kemudian dicairkan oleh beliau di, dilenturkan dibuat dari apapun juga dan salah satunya adalah yang disebut dengan ad dulu itu membuat baju besi. Ya. Jadi jauh sebelum ada di Cilegon gitu ya. Jadi bikin besi yang yang ditaklukkan, dimudahkan ya oleh Allah kepada Nabi Daud membangun membuat baju-baju besi untuk perang dan ukurannya pas gitu ya sejalan dengan siapa yang membutuhkannya ya jadi ini adalah gambaran bahwa Nabi ya dan Rasul itu memang memiliki mujizat khusus yang spesifik. Tetapi yang menarik adalah dari kisah Nabi Daud ini ketika beliau membuat dulu kemudian sebagian dari dulu baju besinya itu dijual dan kemudian beliau mengkonsumsi memenuhi kebutuhan hidupnya dari menjual itu ya bahkan dibagi dua fayakulu wa yatasaddaqu ya satu harganya itu satu baju besi itu harganya alfa dinarin seribu dinar seribu dinar itu berapa ya jadi eh, jadi seribu dinar itu dibagi dua itu yang puluh ya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya dan kemudian dia bersodakoh jadi sodakoh ini rupanya adalah bagian keutamaan dari kehidupan seseorang termasuk Nabi dan Rasul itu semuanya adalah ahli-ahli sodako bahkan di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu digambarkan dalam sebuah hadis sodakohnya itu begitu cepat ya ya begitu cepat ketika ada orang yang membutuhkan orang yang meminta begitu cepat dikeluarkan nggak seperti angin katanya begitu cepatnya ya tidak menahan harta yang dimiliki nah ini juga yang menyebabkan kemuliaan jadi ternyata sodako itu menyebabkan kemuliaan. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, latihlah diri kita supaya sodako itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Infak itu menjadi gaya hidup kita. Orang yang suka bersodako pasti orang yang mulia. Dan pasti akan selalu diberikan oleh Allah makhraj, jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Orang-orang yang suka bersodako itu pasti diberikan jiwa optimis oleh Allah. Ya, mudah menyelesaikan masalah. Berbeda dengan orang yang kikir, yang bakhil itu selalu bingung. Bahkan kalau ketemu dengan orang sudah belum apa-apa sudah bicara rugi. Ya padahal tidak ditanya gitu. Ini menggambarkan bahwa ada sikap mental yang berbeda dalam orang-orang yang suka bersodakoh yang contoh sunnah Rasul bahkan bukan sekedar sunnah Rasul sunnah para Rasul para Nabi kebiasaan berinfak kebiasaan bersodakoh nah dalam sebuah hadis diungkapkan dicontohkan oleh Nabi ketika uh, seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayul kasbi afdalu, usaha apa yang paling utama? Kegiatan apa dalam rangka memenuhi kebutuhan itu yang paling utama? Ayul kasbi afdal, kasar apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah mengatakan amal rojul biyadihi. Ya, yaitu kasar yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya. Inilah dikatakan kalau sekarang itu bahasanya apa? Wira swasta, wira usaha. Seseorang dilatih mandiri, ya. Amal rojuli dia Ya, jadi yang dikatakan kasar untuk menafkahi diri itu, itu yang utama adalah amal dia biyadihi. Bahkan dicontohkan dalam hadis, wa inna Dawuda yang kulu bi dia yadihi. Sesungguhnya Nabi Daud itu dia juga mengkonsumsi memenuhi kebutuhannya yaitu dengan dengan apa dengan pekerjaannya sendiri. Ini yang dikatakan kasar. Nah, jadi ketika itu e, kasar itu sudah menjadi dilakukan oleh para nabi ya usaha kegiatan-kegiatan usaha dan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW eh, apa sebelum menjadi Rasul kan menjadi apa menjadi pedagang ya menjadi pedagang usia 12 tahun itu sudah menjadi apa menjadi pedagang yang handal bahkan juga internasional trading ya perdagangan internasional ila fi korea, ila fi mereka syita was berdagang ke mana ke Syria ke Sam dan lain sebagainya dan itu dilakukan Rasulullah SAW pada waktu muda dan kemudian juga diikuti oleh para sahabat jadi para sahabat Nabi itu sebagian besar mereka adalah pedagang mereka adalah tiga ketika itu profesi yang yang yang yang sangat terkenal ya di zaman Rasulullah SAW yaitu perdagangan, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan. Ya, makanya kemudian e, zakat itu yang terkenal itu yang tiga itu. Karena apa? Karena perdagangan, peternakan, kemudian pertanian itu sumber kekayaan. Jadi kalau orang ingin kaya tiga ini profesi. Bisa dia menjadi seorang pedagang, bisa menjadi seorang apa? peternak, bisa menjadi uh, seorang petani. Jadi ketika itu petani itu adalah sumber kekayaan. Ya orang kaya itu kalau untuk petani pedagang atau peternak. Sayyidina Utsman bin Affan misalnya, beliau adalah seorang petani. Beliau adalah seorang peternak. Ya yang kaya, yang sekali infak itu 100 ekor unta. Abdurrahman bin Auf seorang pedagang ya yang sekali berimpak itu dua per tiga dari keuntungannya demikian pula sahabat-sahabat kami yang lain ya kalau tidak menjadi pedagang menjadi peternak dan kemudian menjadi petani kalau sekarang kan petani termasuk orang apa itu ya sekarang ini ya rata-rata kan orang yang kelompok miskin itu ada di petani nah jadi kalau sekarang eh, tetapi ini saya jelaskan juga ini ya bahwa yang namanya eh, pegawai ya di zaman Nabi itu tidak populer. Makanya tidak belum terkenal zakat profesi. Kenapa? Karena yang namanya pegawai itu kerja ya, kerja itu ya, itu adalah selalu di, dilakukan oleh hamba sahaya. Dan kita tahu, jadi sudah ada profesi itu tapi dilakukan oleh hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu mendapatkan gajinya itu tidak seberapa. Yang namanya juga hamba sahaya ya yang dikendalikan oleh tuannya majikannya ala kadarnya makanya kemudian tidak apa tidak populer zakat dari dari dari profesi itu tidak populer yang populer itu tiga itu ya pertanian perdagangan peternakan bukan berarti hanya itu ya karena di zaman Abu Bakar di zaman Umar bin Khattab Utsman bin Affan sudah ada itu zakat yang zakat dari profesi pekerjaan kita Apalagi di zaman Umar bin Abdul Aziz, semua pegawai ketika itu langsung dipotong zakatnya dua setengah persen. Jadi ini yang disebut dengan apa? E, bahwa zakat itu dari harta yang menjadi sumber kekayaan. Setiap orang punya yang punya penghasilan, ya yang dengan sebab penghasilan itu dia bisa mencukupi kebutuhannya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya paling tidak dua setengah persen. Kalau sekarang kan sumber kekayaan itu kan profesinya para dokter misalnya ya, para arsitek, ya itu kan luar biasa penghasilan. Kemudian juga para advokat, para pembela itu kan luar biasa. Ya miliaran ya. Masa itu tidak wajib zakat? Sementara petani itu ketika punya penghasilan 542 kg beras ya itu harus sudah mengeluarkan apa zakatnya zakatnya banyak lagi 5% atau 10% kalau pakai irigasi 5% kalau sawah tak ada hujan 10% ya tentu para dosennya juga ya para guru besar juga itu wajib untuk berzakat ya nah ini jadi kemudian ini dicontohkan oleh para nabi seperti juga dilakukan oleh e, Nabi Daud fayakulu wayatosadahu beliau mengkonsumsi dari hasil pekerjaannya dan sebagainya dipergunakan untuk zakatnya atau sedekahnya karena zakat itu syariat yang kodimah syariat yang lama ya wa amalu salihat dan beramalah kamu sekalian solehah dengan apa perbuatan yang baik ini bimata malu basir semuanya eh, aku terhadap pekerjaan kamu basirun maha melihat ini adalah dua ayat yang berkaitan Nabi dengan Nabi Daud Insya Allah lanjutannya dengan Nabi Sulaiman ya eh, betul kisah Nabi Sulaiman juga kisah-kisah yang berisikan berbagai macam keutamaan yang dimiliki oleh beliau yang merupakan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala Demikian secara secara singkat maksud dari dua ayat. Alhamdulillah rabbil alamin subhanakallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.